Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kita lanjutkan. Yang jelas kalau antum sudah siap, sudah sudah ada ya, sudah tersedia, mau ditanyakan langsung mungkin ketemu sama Ustaz Aib langsung mungkin ketika pelajaran berikutnya Insya Allah Ya. Baik, kita lanjutkan Insya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahmahullah taala. Baik untuk mengawali ya sebelum kita memasuki materi ada baiknya untuk kita mengulang tasrif yang kemarin cuma tasrif fil mudhari' ya tasrif fil mudhari' cuma lafaznya nggak ada yang dari situ nggak di Al-Qur'an Baik. Kalau yang wazan Qala yaqulu sudah belum? Sorofnya. Qala yaqulu sudah apa belum? Kita ulang dulu tafsiran yang seperti kemarin yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna itu wazannya ya Yaf'ulu ya, taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu sekarang balagha yablughu yablughu yablughani wahid isim salat ghafara yaghfiru ya ghafara yaghfiru yaghfiru yaghfirani lanjut yaghfiru yabtishu Iya, disempurnakan ya. Antum sudah belajar tajwid, huruf dan sifat-sifatnya. Sekarang kita dipraktekkan karena semua itu saling berkait ya. Shin salah satu sifat yang paling menonjol adalah tafashi. Betul ya? Iya. Ya batisu dan seterusnya. Tapi cukup insya allah Saya masuk ke materi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-fi'l al-mudhari' seperti kemarin apa itu fi'il mudhari hendak ya Fuad Baik, sedang terjadi atau akan terjadi ada berapa tanda yang bisa kita gunakan untuk mengenali sebuah fi'il itu masuk fi'il mudhari ataupun fi'il mati Mas Hendro? Empat. Sebutkan satu Mas Ali. Hamza, bukan Ali ya? Hamza. Dua Abu Mundir. Hmm. Baik, berakhir Yang keempat. Enggak urut enggak apa-apa. Ya. Baik. Soleh. Yang ketiga. Lama kan nih, Ya. Saya lama-lama ya. Naam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap fi'il yang di bagian awal final tersebut terdapat salah satu di antara empat huruf tadi yang bisa kita persingkat dengan kalimat anaitu hamzah, nun, ya dan ta dan itu merupakan huruf tambahan maka kita bisa pastikan itu adalah fi'il mudhari'. Baik. Sekarang fi'il mudhari' dilihat dari sirotnya itu terbagi menjadi dua ya dari bentuknya terbagi menjadi dua. Al-mudhari al-fi'l al-mudhari isman, yaitu yang pertama adalah fi'il mudhari yang maklum. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari madhul. Abu Safinah apa yang dimaksud dengan fi'il madhi maklum sudah belum? Sudah. Fi'il maudhi ma'lum. Jalal Terima kasih ya bukan diketahui pelakunya. Ya maklum itu diketahui pelakunya. Adapun yang majhul adalah kebalikan. Ya. Sebagaimana juga dalam fi'il mudhari. Ada yang maklum, ada juga yang majhul. Kalau majhul itu tidak diketahui fa'ilnya, tidak diketahui pelakunya, ya. Sedang ditulis fi'il mudhari-nya yuktabu. Nah, untuk membuat fi'il mudhari dari maklum menjadi majhul pada kaidahnya ya antara yang makhluk dan yang makhluk ya tubuh huruf ya sebelum terakhir di teman atau sebelum atau yang namanya di fathah kemudian terakhir itu ya tubuh ya kemudian yang ini di rumah juga ya tubuh Kalau menjadi makbul, qabla akhirih. Di dhamma awalnya kemudian di fathah huruf sebelum yang terakhir. Itu kaidahnya. Dhamma awal itu sama qabla akhirih. Itu untuk membuat fi'il madhi, eh, fi'il mudhari maklum menjadi majhul. Dhamma awal huwa sama qabla akhirih. Itu kaitannya seperti itu. Ambil bisa pilih, pilih dihafalkan juga boleh. Ya. Yang jelas seperti itu. Kalau dari fi'il mudhari' yang maklum kemudian bikin majhul, terus ada perubahan di bagian awalnya yang tadinya fathah menjadi lemah, kemudian yang huruf sebelum terakhir yang tadinya lemah menjadi fathah. <clears throat> Paham? Ya. Sekarang dipraktekkan. Jalasa yajlisu dimadbulkan Abdul Karim. Yujlasu. Kemudian yad khulu imam Hah? Yudkhalu. Yablughu. Tuh cari ini. Yablughu. Dimatulkan. Yub. Yablughu. Dimatulkan menjadi yub la hu yub lahu Ya, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Oh iya. Yasjudu Yunus. yusjudu Eh, yusjudu Mudah. Tinggal di dommah awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum huruf terakhir dari fi'il mudhari tersebut. Baik itu empat huruf, lima huruf ataupun berapa, kalau dimadhulkan seperti itu kok kaidahnya berlaku ya wajib <clears throat> contohnya di situ yak yaktubu yang maklum yaftahu yaqra'u yashrabu itu semua adalah fi'il mudhari' maklum diketahui apa fa'ilnya yak yaktubu dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis yaftahu dia seorang laki-laki sedang atau akan membuka dan seterusnya. Adapun majhul yuktabu sedang atau akan ditulis. Yuftahu sedang atau akan di siapa yang membuka tidak diketahui failnya ya. Sebagaimana ketika antum menanyakan ada anak kecil atau adik kita pasti yang nangis. Kenapa itu? Dipukul, dipukul ini. Siapa yang mukul? Gak tahu, tapi dia bilang dipukul. Itu namanya majhul, dipukul. Misal. Baik. <clears throat> ya, jadi pun jadi yuktabu, yaktahum jadi yuftahu, yakra'um jadi yukra'u, yashrabum menjadi jadi apa lah ya? menjadi pula jadi yushrabu nah ya iya <clears throat> kemudian kita lihat susunan fi'il mudhari' iya sebagai yang tubuhnya dan perbuatan sebagai yang tubuhnya. Kemudian antum perhatikan di sini fiil umore yang bentuknya seperti ini. Ya. Fiil umore yang bentuknya seperti ini. huruf lain yang perhatikan dia bukan merupakan huruf ilah. Kalau bukan huruf ilah, tapi huruf huruf sahih. Sehingga yang mudorek yang seperti ini dinamakan fi'il zahir zahirul akhir. Yang mudorek yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Ya, yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih yaktubu ba yasbitu sit ya yadhabu ba dan seterusnya yaktubu lam muadzab sahih pun jenis kedua Kata yang Muktal වේ. Alia Bahkan Yang Yang Yang wau kemudian dan disebut dengan fitur mudhari al mustal al akhir ya kemudian yang ketiga masih dalam proses fi'il mudhari dan itu termasuk dari yang mudhari itu sendiri yaitu yang disebut dengan al-afal. Kenapa harus dipisah? Dipisahkan antara al-hal al-husna dengan film boleh karena nanti hukumnya berbeda ya, nanti hukumnya berbeda mampu langsung maksudnya itu nanti ya sehingga didirikan oleh para ulama untuk fi'il mudhari yang termasuk dalam al-afal al-husna dan pengertiannya pun akan berbeda insyaallah nanti akan kita pengertiannya tapi yang sudah akan eh, sebagai maka pertama atau pertama pertama kita tahu dengan namanya Allah Sebenarnya mungkin yang tepat ya itu bukan al-afal al khamsah karena al-afal al khamsah itu berarti atau terkesan tapi cuma fi'il itu saja ya padahal sebetulnya ketika ganti wazan ketika ganti kalimat juga ada yang seperti sama dengan ini. Sehingga mungkin istilah yang lebih tepat bukan al-af'al al-khamsah tapi al-amsilah al-khamsah. Permisalan atau contoh yang lima. Karena memang ini khusus ya. Pertama disebut sulit yang alami al itu berarti yaktubu yaktubani ya yaktubani satu Ya. Ya, ya. ya ya Kemudian yang kedua Kemudian Yang ketiganya Fatu tubani Ya Perhatikan Kemudian Yang berikutnya Fatu tubuna Yang terakhir Fatu Bina Tuban kemudian uh, eh, utamanya munakkar makna otot ya. terkubunya munakkar jamak munakkar kotor terkubunya mana mufrad ya. ya. Ini kenapa dibedakan apa kita dari ilmu yang itu? agama mati hukumnya ketika sudah masuk surga Allah dia akan berbeda dengan hukum ya. karena apa di sini disebutkan nanti apakah yang disebutkan al-khamsah al-khamsah yaitu ilmu yang bersambung dengan ya. sesuatu di belakangnya nanti insya Allah ya tapi yang jelas karena berketahui bahwasanya ada bahwa dari al-khamsah ilmu boleh berubah jenis seperti ini. Pertama dengan sebenarnya yang proses akhir, kemudian yang proses akhir perubahan dalam huruf adalah kemudian yang al-afal al afal di mana al-afal al afal diambil dari yang mulai yang proses akhir maupun yang akhir. terutama nanti tentunya ada perubahan-perubahan atau perubahan yang menyerupai insyaallah Bingung? Ya, bisa. Bisa jelaskan. Jelaskan. ya. Baik, kita ulangi. Fi'il mudhari' dilihat dari suratnya terbagi menjadi dua, yaitu maklum dan majhul. Fi'il mudhari' maklum adalah fi'il mudhari' yang diketahui pelakunya, adapun yang majhul adalah sebaliknya tidak diketahui pelakunya. Adapun cara atau kaifiah untuk menjadikan fi'il mudhari' maklum menjadi majhul, kaidahnya seperti itu. Dhamma awalhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Itu berlaku untuk semua fi'il mudhari' baik itu yang rubai, khumasi dan seterusnya. Paham? Kemudian fi'il mudhari' kalau dilihat dari uh, sahih tidaknya huruf atau sahih tidaknya fi'il tersebut terbagi menjadi tiga. Lihat ketika dilihat dari hukumnya nanti akan terbagi menjadi tiga. Hukum yang berlaku pada fi'il mudhari tersebut. Karena masing-masing ini hukumnya akan berbeda-beda. Fi'il mudhari yang sahih akhir, yang mutal akhir, kemudian yang af'al al khamsah nanti akan berbeda hukumnya ketika sudah masuk ke masalahnya orang. Insya Allah taala demikian kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Ada yang bisa ada masih iskal bisa ditanyakan kalau tidak ada berarti yang di bawah kotak itu antum kerjakan. At-tamrin alil af'al al-khamsah min hadhihi al-af'al Artinya jadikan fi'il fi'il mudhari berikut ini menjadi al-af'al al qamsah Caranya mudah. <clears throat> Saya kasih tahu caranya. Antum tafris dulu seperti ini. Tinggal nanti antum kasih tanda. Saat itu yang tak ini kan ada dua kenapa? Iya karena sama makanya dihitung cuma satu. Ya. Yang sama hitung satu. Taktubani kan ada dua untuk uh, muannas dan mudakar ada yang Mu'khotob, ya kan dua orang domennya antuma ya domen antuma itu seperti itu tasubani karena ada dua cukup dihitung satu saja ya tapi antum bisa kasih warna untuk bisa membedakan yang mana yang al al yang al al al khamsah ya yajlisu yang pertama apa yang masuk afal hamzah yadrisani terus yadrisuna tajrisani ada berapa tajrisani ya iya kemudian berikutnya tajrisuna kemudian tajrisina mudah kan silahkan dikerjakan untuk PR dari apa kitab al-mujassar ini mudah-mudahan besok Ustaz sudah bisa uh, Naam melanjutkan kembali sehingga insya Allah antum akan dapat faidah yang lebih ya. Kalau saya malam ini yang sudah sebagai kanjelo saja. Nah. Ilahuna insya Allah. Wallahu alamu bishawab. Subhanallahi